Baik, saya diberikan amanah oleh pengasuh untuk berbagi tentang peran para sahabiah di dalam dakwah Islam yang dibawakan oleh Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Meskipun mungkin secara proporsi kita akan menemukan bahwa kisah-kisah tentang perang sahabiah di dalam sejarah ini secara persentase mungkin kalah dibandingkan kisah-kisah tentang bagaimana para sahabat berjuang di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita akan kemudian menyaksikan betapa kemudian peran para sahabiah ini adalah peran yang sungguh sangat menopang dakwah sejak hari pertamanya sehingga hampir mustahil keberadaan Islam bisa tegak dan jaya tanpa kemudian kehadiran muslimah-muslimah berjiwa pejuang yang ada di sekitar Rasulullah Wasallam dalam dukungan-dukungan mereka lahir maupun batin terhadap dakwah yang diserukan oleh Rasulullah Wasallam. Dan itu bermula dari pandangan Islam yang sangat baik terhadap kaum perempuan. Di mana kemudian peradaban-peradaban sebelumnya mencatat berbagai macam pandangan yang sangat merendahkan dan hari-hari ini tiba-tiba saja kemudian kita diberikan satu arah telunjuk dikatakan bahwa Islam itu masih memarjinalkan perempuan padahal Islam ketika hadir dia membawakan satu perubahan besar yang kemudian memberikan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam segala kesempatan untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pandangan Islam terhadap wanita yang pertama ini menjadi dasar pembahasan kita nanti. Wanita adalah partner laki-laki Rasulullah SAW mengatakan perempuan adalah belahan tidak terpisah dari pria. Maka mereka setara bukan atas dan bawah tetapi sejajar mitra. Ini sangat berbeda dengan misalnya kalau kita melihat pandangan-pandangan yang ada sebelum kedatangan Al-Quran Karim di mana kalau kita ringkas dari buku K. Haji Munawar Khalil itu buku sudah sangat susah dicari di berbagai macam toko buku mungkin kalau perpustakaan-perpustakaan Islam yang punya koleksi buku tahun 60-an, 70-an yang penerbitnya masih satu saja yakni Bulan Bintang begitu. Ada buku Haji Munawar Khalil itu judulnya Nilai Wanita, buku yang sangat menarik. Beliau menguraikan nilai-nilai wanita dari berbagai macam pandangan peradaban, diantaranya Yunani misalnya, dia rendah derajat, budak nafsu dan pelayan, nilainya sebegitu saja. Cina misalnya, juga Jepang, wanita itu budak bagi laki-laki, tidak dapat warisan, bahkan dalam buku yang terbit di Jepang tahun 40-an kita misalnya kalau baca di Toto gitu ya tulisannya Tetsuko lagi kita menemukan kata-kata misalnya wanita itu untuk dilihat bukan untuk didengar. Jadi masih dipandang sebagai hiasan belaka yang kemudian tidak layak untuk dimintai pendapat, tidak layak untuk kemudian didengar apa yang menjadi keinginan dan aspirasinya. Di India sudah ada pandangan yang mempersalahkan wanita sejak dulu karena wanita itu dianggap sebagai sumber kesalahan dan dia tidak memiliki hak hidup jika suaminya mati. Maka ada istilahnya sapi. Kalau di India, janda yang ditinggal mati suaminya itu ikut mati dengan suaminya dengan cara menenggelamkan diri di sungai Ganga atau dengan cara membakar diri ikut kemudian ketika suaminya diabukan. Di Persia, ini ada aturan bahwa hukuman untuk wanita dalam kejahatan yang porsinya sama itu lebih berat daripada laki-laki. Kemudian di Persia juga ketika wanita itu mengalami haid maka dia tidak punya hak untuk berada di rumah diusir. Di Arab tidak punya waris jelas bahkan diwariskan kalau itu adalah misalnya istri dari seorang ayah butiri butiri butiri begitu ya itu jatuh menjadi hak waris bagi anak-anaknya. Kemudian ada rasa malu ketika memiliki anak perempuan sehingga ada Ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuat Umar bin Khattab menangis. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah mereka dibunuh. Di dalam agama Yahudi dengan Taurat yang telah disimpangkan dalam perjanjian lama itu disebut Adam itu andai saja tidak digoda oleh Hawa untuk memakan buah dari pohon kekekalan, maka pasti masih tinggal di surga beserta anak keturunannya yang kini. Jadi sumber kesalahan sampai Adam diusir dari surga itu Hawa, perempuan. Yang digoda oleh iblis dan mudah jatuh dalam godaan iblis itu Hawa, perempuan. Maka perempuan dianggap sebagai senjata iblis untuk menaklukkan laki-laki dan untuk menghancurkan kehidupan. Dia juga tidak punya hak untuk mahar, tidak punya hak juga untuk waris di dalam Talmud disebutkan demikian. Dalam agama Nasrani, biang maksiat dan pintu setan tadi sama, pandangannya adalah bahwa yang tergoda terlebih dahulu di surga itu hawa. Padahal dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat yang jelas-jelas dua-duanya punya ada salah. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fihi maka setan menggelincirkan keduanya keduanya bukan Hawa saja tapi keduanya Adamnya juga tergelincir berarti kesalahan itu ada pada keduanya bukan pada salah satu fa'akhrajahuma mimma kana maka terkeluarkanlah mereka dari apa yang mereka sebelumnya berada di dalamnya